Menggembala kambing. Jadi 124 ribu nabi yang pernah ada di muka bumi ini, semuanya menggembala kambing. Pernah menggembala kambing. Kenapa begitu? Apa hikmahnya? Saya kira sudah kita bahas. Qala ashabuhu bertanya para sahabat, "Wa anta Apakah termasuk engkau ya Rasul? Ah, berarti ketika beliau sudah jadi nabi, beliau tidak ah, menggembala kambing lagi. Sebab ke, jika beliau meng, masih menggembala kambing ketika jadi nabi, tentu tidak ada pertanyaan seperti ini. Ya, tidak mungkin uh, para sahabat bertanya apakah termasuk engkau ya Rasul? Enggak mungkin. Karena sudah jelas di depan para sahabat, Nabi menggembala kambing misalnya. Ini menunjukkan bahwa ketika beliau sudah jadi Nabi, sudah tidak menggembala kambing lagi, sudah tidak berdagang lagi, sudah tidak melakukan sesuatu yang sifatnya mencari maisha. Tidak. Seluruh hidup beliau untuk menyampaikan wahyu. Ya, ditopang oleh uh, harta yang dimiliki oleh istri beliau yang mendukung sepenuhnya dakwah beliau maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mencari nafkah ya uh, pasrah pasrah yang luar biasa ya pasrah yang luar biasa kepada Allah, tawakal yang luar biasa kepada Allah, dan akhirnya Allah berikan kekayaan yang juga luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada satu ketika beliau berkurban 100 ekor unta. Berarti beliau kaya raya. Padahal pedagang bukan, petani bukan, ya karyawan bukan, nggak punya usaha. Dari mana tentu dari Allah Rabbul Alamin atas dakwah yang beliau lakukan. Ikhlas beliau berdakwah, mengajarkan ilmu, dan dari sini keluar hukum bahwa uh, pengajar ilmu, yang belajar ilmu, berhak mendapat bagian zakat. Ya, berbeda dengan ahli ibadah tidak. Ahli ibadah tidak tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Yang berhak siapa? Para pencari ilmu. Para pengajar ilmu. Karena ini butuh waktu. Ibadah tidak butuh waktu. Artinya e, tidak menyita waktu untuk mencari maisha. Berbeda dengan e, menyebarkan ilmu. Mempelajari ilmu. Ini betul-betul menyita waktu. Ya, kata Imam Ahmad, oh, mencari ilmu itu waktunya bersamaan dengan uh, nafas gitu. Jadi tidak ada berhentinya. Gitu. Dan begitulah para imam mencari ilmu itu tidak berhenti kecuali mati. Mati baru berhenti. Tidak seperti hari ini. Sudah dapat gelar, sudah selesai. Ya, sudah lulus dari jamiah, universitas sudah selesai. Ngajar yang ada ke sana kemari. Ya, tidak mencari ilmu lagi. Lihat para imam. Mereka mencari ilmu sampai mati. Ya. Apakah termasuk engkau ya Rasul? Beliau menjawab, "Na'am, ya." Termasuk aku. Ya, dulu tentunya kuntu ar'aha. Ini memakai fi'il madi kana. Fi'il madi kana ya, yang lampau. Kuntu ar'aha. Dulu aku pernah mengembala ha hanya kembali ke ghanam, kambing. Dulu aku pernah mengembala kambing ala qararita li ahli Makkah dengan upah beberapa kirot, Ya, beberapa kirot dari penduduk Mekah. Berarti kita tahu beliau hidup dalam keadaan miskin. Sebab kalau tidak eh, miskin tidak perlu menggembala kambingnya orang lain. Tentu menggembala kambing sendiri, ya punya sendiri atau bahkan dia yang membayar orang untuk menggembalakan kambingnya. Ya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis ini sudah beliau eh, bawakan di bab uzla, bab sebelum ini. Oleh karena itu, beliau tidak membawakan fawaidnya. Ah, Silahkan antum eh, nanti baca sendiri fawaidnya di hadis nomor 600. Kita lanjutkan 610. Wa anhu ayat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau du'itu ila qura'in" Seandainya aku diundang untuk sebuah qura' atau zira' ada sedikit perbedaan antara qura' dengan zira' dua-duanya oh, daging ya dua-duanya daging apa pura e, daging sapi atau daging kambing yang seperti betis kita ya berarti e, kaki belakang ya kaki belakang e, sapi atau kambing ya dimasak e, matang lalu ngundang Nabi makan kura ini. Ya. Atau zira. Zira ini dari ujung jari sampai siku. Ya. Dan ini tangan, berarti kaki depan. Ya. Ini lebih banyak, lebih baik, lebih mahal dari uh, oh, kura. Ya. Kita tidak mendapatkan istilah yang tepat dari terjemahan ini, maka sering diterjemahkan dengan paha. Ya. Seandainya aku diundang untuk memakan sebuah paha. Ya. Menunjukkan apa? Sepele, kecil, sederhana. Ya. Jadi makan paha kambing atau paha sapi itu sederhana. Walaupun sederhana sekali, la ajabtu aku akan memenuhi undangan itu. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa di antara sunnah mengundang makanan itu uh, diberitahukan makanannya apa. Ya. Sebab kalau tidak boleh diberitahukan, nggak mungkin Nabi bersabda seperti ini. Boleh, ya. Nanti datang ke rumah saya ya, ada kebuli, ya. Nah, boleh. Bukan pamer, bukan apa ya. Nanti datang ke rumah saya ya, SMS ada sayur asem ya, sama sambal terasi ikan asin ya. Oh, boleh seperti ini. Ya. Dan ini sedikit pelajaran tambahan yang tidak dibawakan oleh beliau bahwa ini makanan sederhana Nabi. Makanan sederhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut sebagian kita ini tidak sederhana. Ya, ini tidak paha kambing. Enak, mahal, ya. Kan sederhananya kita eh sayur lodeh misalnya, ikan asin misalnya, eh sayur asem misalnya. Ini paha kambing, sederhana. Dari sini kita tahu bahwa makanan Nabi bermutu. Makanan Nabi bermutu, rumah Nabi nggak bermutu, artinya dibanding dengan rumah kita jauh. Ya, Rumah Nabi barangkali lebih tepat disebut sebagai bilik-bilik. Satu kamar saja. Masih mending kontrakan kita, tiga petak kan. Kita ngontrak biasanya tiga petak ya, ruang tamu, eh, kamar, belakangnya ada eh, kamar mandi, ada dapurnya. Ya, nah, Nabi tidak, Nabi tidak ada kamar mandinya. Ya, e, mungkin lebih tepat dikatakan bilik. Itu tempat tinggal beliau dan cukup, cukup kalau tidak perlu besar, tidak oh, perlu oh, mewah dan seterusnya kan cukup kebutuhan. Adapun makan istimewa. Nggak kayak kita, rumah mentereng bagus, ya. Makanya tempe, saurasem, ya. Oh, punya duit, ditabung lagi, tabung lagi buat apa? Buat ngecat rumah, tabung lagi, tabung lagi buat apa? Ganti genteng, ya. Padahal sudah cukup, sudah makanan diirit-irit. Ya, Nabi tidak. Karena makanan lebih perlu. Badan kita perlu gizi, perlu sesuatu yang bisa menguatkan badan kita. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam kuat. Para sahabat kuat. Ya. Nggak kayak kita lemes ya. Baru ngaji setengah jam udah ngantuk. Ya. ya makanannya begitu. Kan pengaruh makanan itu. Ya. Jadi tidak tidak giat, tidak kuat tidak eh, tahan lama ketika belajar, ketika mudakarah, ketika uh, mengajar dan seterusnya. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, maka uh, sebuah paha kambing yang barangkali menurut kita mewah oleh Nabi sepele kecil. Ya, tapi walaupun kecil kata beliau la ajabtu. Kalau itu undangan maka aku akan penuhi, aku akan datang. Karena mendatangi sebuah undangan makan wajib. Ya. Ini harus ditambah. Mendatangi undangan makan wajib. Makannya jangan dicoret. Ya. Antum jangan bilang mendatangi undangan wajib. Ya. Kemarin antum kan saya undang saya MM, SMS oh, datang ke rumah ya untuk betulin genteng ya. Kok nggak datang? Nggak. Yang wajib undangan makan. Undangan kerja bakti tidak wajib. Ya. Saudara-saudara, <clears throat> jamaah masjid, ya, mohon datang ke rumah saya, makan malam wajib. Wajib. Ya. Mohon datang ke rumah saya, ya, rumah saya kebanjiran, tolong kerja bakti, ya, bersihin rumah. Enggak, enggak wajib. Ya, yang wajib adalah undangan makan. Ya, karena tentu orang akan sakit hati dan merasa tidak dihargai ketika sudah menyediakan makan terus nggak ada yang datang. Sakit hati sekali. Ya. Maka wajib kita mendatangi undangan makan. Dan ini tidak sebatas walimah. Artinya walimatul ngurus tidak. Tidak ada pernikahan, tidak ada Eh, sunatan, tidak ada apapun, tapi ngundang makan, wajib kita datang. Ya. Dan datang sekali lagi adalah tujuan intinya makan. Sudah makan? Pulang, ngapain lama-lama? Ya, sudah makan, sunahnya pulang. Maka sebagian sahabat ketika walimah Nabi dengan salah satu istri beliau habis makan tidak langsung pulang, langsung ngobrol berlama-lama, Nabi nggak enak mau ngusir, ya turun ayat, ya yang menyatakan bahwa uh, para sahabat tamu ketika sudah uh, menunaikan hajatnya makan <clears throat> disunahkan pulang. Berarti uh, sudah makan langsung pulang ini sunnah, ya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang tentu uh, harus kita hidupkan. Ya, jangan terlalu berlama-lama. Ya, kecuali ada keperluan, Sohibul Bait memang menginginki kita lama di situ, ada sesuatu pembicaraan, nah, ini lain lagi. Walau uhdiya ilayya dira'un au kura'un laqabaltu. Dan seandainya aku dihadiahi, diberi zira atau kura paha atau betis kambing atau sapi, niscaya aku akan terima. Kenapa? Hadiah. Kalau sedekah, kalau sedekah beliau tolak. Haram bagi beliau dan seluruh keluarga beliau memakan harta sedekah. Halal bagi beliau memakan hadiah. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Sedekah diperuntukkan untuk fakir miskin dan tujuannya menolong dan e, mengharapkan pahala akhirat. Adapun hadiah dunia. Ya. Dan untuk menghormat. Seperti kita memberi kepada tetangga kita yang kaya raya, eh, ini hadiah. Boleh. Kita memberikan sesuatu makanan misalnya e, pakaian misalnya kepada mertua kita yang kaya, eh, ini hadiah, bukan sedekah. Sedekah untuk fakir miskin. Ya rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis ijabatu da'wati walau ila syai'in yasirin min at-ta'am. Wajibnya memenuhi undangan walaupun untuk memakan sesuatu yang sedikit. Ya, sekali lagi, sedikitnya di zaman Nabi, ukuran Nabi paha kambing. Ya. Lima fi dzalika min at-tawadhu'i wa ijadil alifati bainan nas. Karena hal ini bisa menunjukkan sifat tawadhu'. Orang diundang datang tawadhu'. Ya. Barangkali antum pernah merasakan antum mengundang orang kaya, orang pangkat datang ke rumah antum memakan sesuatu yang ala kadarnya kok datang luar biasa. Ya, pasti kita simpati kepada dia. Ya, entah dia siapa, entah dia ahli ibadah atau tidak, ketika dia orang besar, orang berpangkat, kok mau masuk ke rumah kita, undangan e, dari kita, kita akan Eh, menilai dia sebagai orang yang tawadhu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ijadil alifati bainan nas dan ini bisa eh, mendatangkan kasih sayang antara sesama manusia. Ya. Ada sesuatu di hati kita ketika kita mengundang seseorang dia tidak datang. Ya. Kenapa dia nggak datang ya? Maka di antara sunnah yang dicontohkan, ketika kita tidak uh, datang, ketika ada halangan, kita memberitahu. Agar tidak ada sesuatu di hati dia. Ya. Yang kedua, kubulul hadiyati mahma qallat. Wajibnya menerima hadiah walaupun sedikit, sepele. Bagi kita nggak ada nilainya hadiah itu. Ya. Sekedar pulpen misalnya, sekedar uh, peniti misalnya. Tapi kalau itu hadiah, terima. Ya. Kalau kita membutuhkan, pakai. Kalau tidak membutuhkan, apa? Hadis Umar. Berikan kepada yang lain. Maka menolak pemberian tidak baik. Kan Umar tolak. Ya Rasul, berikan saja kepada orang yang lebih butuh dari saya. Saya nggak butuh. Nabi mengatakan terima. Kalau engkau tidak membutuhkan, berikan kepada yang lain. Berarti Nabi dapat pahala karena memberikan sesuatu, Umar dapat pahala karena memberikan lagi. Ya, daripada Umar tolak, Umar nggak dapat pahala. Ya, nah, ini rahasia Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar, menyuruh kita semua untuk menerima pemberian apapun bentuknya. Kalau kita butuh, pakai. Kalau tidak butuh, berikan kepada yang lain. Ya. Tapi jangan sampai hadis ini kemudian direkayasa. Ya, saya pernah menyaksikan di sebuah kampung merekayasa ini. Ya, e, yaitu zakat. Zakat jadi zakat itu kan zakat itu kan diberikan ya, zakatul fitri di malam satu Syawal ya. Berhu, biar ngirit zakat itu dua setengah kilo saja ya. Berkumpul di situ ada 20 orang misalnya. Semuanya kan wajib mengeluarkan zakat. Dan kebetulan yang hadir itu uh, apa uh, mustahik, miskin ya. Maka daripada masing-masing apa beli oh, beras, udah beras cukup dua setengah kilo, ya. Nah, maka misalnya pertama saya, ya, nah, saya punya beras ini, saya keluarkan untuk zakat, ya, ke NT, nah, ke si B. Nah, si B kan sudah berha ini kan, mau diapakan terserah. Nah, dia keluarkan zakatnya nah, ke si C sebelah sononya, ya. Nah, si C keberikan ke dia muter, itu. Jadi semuanya Eh, sudah gugur kewajiban. Tentu akal yang paling sederhana kita tidak akan terima seperti ini. Ya. Yeah. Ini hilah Yahudi barangkali. Ini uh, otak Yahudi di mana otak yang dipakai untuk uh, bukan untuk ketaatan. Ya. Yeah. Sekira kita semua faham tentang kesesatan itu. Dan itu ada. Ya, saudara-saudara kita di sebagian daerah seperti itu. Lima fi dzalika min ta'allufil qulub wa ijadi silatil ma'abbati bainal muslimin. Karena hari, hal ini bisa melembutkan hati dan menumbuhkan cinta kasih sayang terhadap sesama muslim. Coba kalau ditolak, ya tentu akan sakit hati. Ya. Yang terakhir, syiddatu tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa jabruhu liqulubin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat tawadu dan yang paling tawadu. Ya. Tawadu yang benar, tawadu yang hak, Tawadu yang tidak menutupi kebenaran. Maka di tengah-tengah ketawaduan beliau, beliau mengatakan bahwa ana sayyidu waladi Adam wala fakhor. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam. Surga haram dimasuki oleh siapapun sebelum aku masuk surga. Akulah manusia pertama yang membuka gerbang surga. aku adalah Al-Mahi sang penghapus karena dengan adanya aku seluruh agama di muka bumi ini dihapus. Ya, di tengah-tengah ketawaduan beliau beliau mengatakan seperti itu karena apa? Karena hak. Hak. Beliau tidak menutup-nutupi. Ya, maka beliau tidak mengatakan e, saya ini orang rendah, saya ini banyak dosa enggak. Ya. Yang hak beliau sampaikan bahwa itu hak. Dan itu bukan kesombongan beliau. Karena menyampaikan yang hak bukan sebuah kesombongan. Ya. Jika antum mengatakan saya ini uh, eh, S3 ya, lulusan S3 dengan nilai terbaik ya dan itu benar, tidak bohong dan ada maksudnya menyampaikan ya ini tidak tidak sombong. Tidak dikatakan sebagai sombong. Ya. Nanti eh, kita akan bahas setelah bab ini apa itu sombong. Ya. Apakah ketika menampakkan kelebihan diri kita otomatis dia sombong? Tidak. Tidak. Ya. Insyaallah eh, setelah bab ini ya. Mudah-mudahan pekan depan kita akan membahas tentang bab uh, sombong setelah bab uh, tawadu. Inilah uh, ilmu Al-Imam An-Nawawi selalu membahas dua-duanya. Setelah beliau membahas tentang haramnya minta-minta, sudah lewat. Habis itu beliau membahas tentang keutamaan orang dermawa. Ya. Jadi <clears throat> jangan uh, satu dalil kita pegangi, dalil yang lain kita buang. Ya. Kita orang kaya, ada orang miskin, butuh, ya. Kamu jangan minta-minta, kamu jangan minta-minta haram, tapi ngasih enggak. Ya. Sementara dia butuh. Nah, maka eh, dalil tentang haramnya minta-minta biar di apa? laksanakan oleh orang-orang miskin. Kita yang kaya kelebihan harta sebelum mereka minta kita kasih. Ya. Iya, 611 atau hadis terakhir dari bab tawadu ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal dari Anas Anas bin Malik radhiyallahu an dia berkata كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العباء لا تسبق untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abba beberapa unta Nabi mempunyai nama. Ada Al-Qaswa, ada di sini Al-Adba, ada kuda beliau Nufail, ya, dan seterusnya. Berarti memberikan nama kepada binatang boleh. Memberikan nama kepada binatang boleh. Kita punya Eh, kucing misalnya, ya, atau punya anjing buruan, ya, kan punya anjing untuk hal-hal tertentu boleh. Tidak tidak mutlak haram. Yang haram apabila tidak ada e, kebutuhan, hanya untuk senang-senang, ya, di rumah kita, maka pahala kita setiap hari berkurang satu kirot, satu gunung Uhud. Ya, adapun e, ada keperluan boleh Gitu. Kucing jelas halalnya. Ya, tanpa alasan apapun kita memelihara kucing uh, halal. Kita beri nama boleh. Tentu namanya yang sesuai dengan nama binatang. Ya. ya kucing namanya siapa? Ahmad, ya, Ali. Janganlah. Itu nama orang. Apalagi nama sahabat. Enggak boleh. Ya. Ya, seperti ini Al-Adba, Al-Qaswa, ini nggak ada. Para sahabat namanya seperti itu tentu disesuaikan dengan bahasa kita masing-masing. Ya, tentu tidak tidak tidak perlu uh, harus mengikuti nama yang ada di zaman Nabi ya. Nah, ini binatang sesuai dengan uh, keadaan binatang, nama binatang di negeri kita. Ya. Pleki misalnya ya, atau pliku misalnya atau apalah yang bukan nama manusia la tusbaq. Unta Nabi ini tidak pernah terkalahkan. Tidak bisa disalib. Ya. Kalau jalan paling kencang. Gitu. Tidak pernah disalib. Tidak pernah didahului oleh unta lain. Gitu. Semua orang tahu. Terkenal ini untanya Nabi Al-Adba' aula takadu tusbaq atau hampir-hampir tidak pernah disalib. Hampir-hampir tidak pernah didahului oleh unta lain. Ya, berarti perawi ragu di sini. Faja'a a'rabiyun ala qu'udin lahu. Tapi tiba-tiba pada satu ketika datang orang Arab Badui yang juga naik unta fasabakoha menyalip unta Nabi. Ya, selama ini nggak ada yang bisa menyalip unta Nabi. Kok tiba-tiba ada orang Arab Badui, orang Arab Badui, Arab dusun, orang kampung mendahului unta Nabi. Ya. dzalika 'alal muslimin. Kaum muslimin yang dimaksud para sahabat merasa berat itu, kesel ya. Ini ngelunjak amat ini orang. Nah, kan biasa, namanya manusia ya. Kita punya guru, kita cinta kepada dia. Ya, guru kita dikalahkan ya secara manusiawi eh, nggak uh, suka. Apalagi ini maha guru Rasulullah SAW Secara manusiawi nggak suka. Unta beliau tidak pernah dikalahkan, ini dikalahkan oleh orang Arab Badui. Ya, ini menunjukkan sekali lagi eh, kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disaksikan oleh Abu Sufyan, disaksikan oleh musuh-musuh uh, Rasul waktu itu. Abu Sufyan musuh Nabi waktu itu. Ya, aku belum pernah melihat seorang pemimpin yang lebih dicintai oleh rakyatnya, pengikutnya melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada di muka bumi ini tidak ada. Ya, kita tahu bagaimana loyalitas oh, beberapa kelompok terhadap pemimpinnya. Ya, oh, anggota terhadap ketuanya. Kan banyak setia, rela mati dan senang. Tidak mungkin menyamai kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat tanpa terkecuali rela mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nggak rela mati, haram. Haram. Ya. Berarti sahabat ini berdosa. Jika seorang sahabat tidak siap mati demi Nabi, artinya ada apa? Serangan kepada Nabi, ah, biar Rasul yang mati, saya lari, maka berdosa besar dia. Ya. Karena khusus Nabi SAW harus lebih dicintai daripada ayahnya, ibunya, anaknya, bahkan dirinya sendiri. Adapun selain Nabi tidak. Masih ingat ucapan Umar, ya, ya Rasul, aku lebih mencintai engkau dari siapapun dibanding ayahku, ibuku, anakku, istriku, engkau yang paling aku cintai ya Rasul, tapi untuk diriku tidak. Berarti Umar jujur waktu itu, ya. Artinya apa? yang paling aku cintai adalah diriku sendiri. Habis itu engkau ya Rasul. Habis itu anak, istri, ayah, ibu. Nabi nggak terima. Ya, bal min nafsik. Bahkan dari dirimu sendiri ya Umar, engkau lebih wajib lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Wajib. Setelah Nabi bersabda ini, maka Umar taat sami'na wa ta'ala. Umar uh, siap lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Dan ini bukan hanya Umar. Ya Abu Bakar, ya Ali, ya Utsman, ya Zubair, ya Tolha. Semuanya lebih mencintai Nabi SAW daripada dirinya sendiri. Artinya, jika bahaya mengancam Nabi, maka para sahabat wajib siap melindungi Nabi walaupun dengan nyawanya, dengan mengorbankan dirinya dan itu telah dibuktikan oleh Mus'ab bin Umair, uh, Sa'ad bin Abi Waqas uh, eh, dan beberapa sahabat dalam perang Uhud sudah dibuktikan. Ya. Adapun kita tidak. Mana bukti? Karena kita tidak bertemu dengan Nabi. Ya. Nah, kita uh, hanya bisa mengatakan bahwa Nabi harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, ayah kita, ibu kita, anak kita, dan seterusnya. Ya, adapun para sahabat telah teruji. Ya, maka jangan sekali-kali kita menyamakan diri kita dengan para sahabat, apalagi mencaci maki mereka, merendahkan mereka, mengutuk mereka, melaknat mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah Syiah laknatullah alaihi. Ya ini, ini salah satu bukti betapa cintanya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa berat ketika unta Nabi didahului oleh orang Arab Badui. Fakal lalu Nabi bersabda, "Hakun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un min ad-dunya illa wada'ahu." Hak atas Allah berhak bagi Allah untuk merendahkan, menurunkan sesuatu yang tadinya tinggi di dunia ini. Nah, berarti Nabi ingin menyadarkan para sahabat, selama ini untaku menang, bukan berarti menang terus. Kenapa? Ini dunia. Gitu. Ini dunia. Pasti pada satu ketika terkalahkan. Itu hak bagi Allah. Dan hari ini terkalahkan. Maka kalian harus terima, harus sadar bahwa memang seperti ini. Kan dunia seperti itu. Hari ini dielulukan hari ini dicintai orang, hari ini dibangga-banggakan. Sepuluh tahun kemudian berbalik. Lima belas tahun kemudian dikejar-kejar. Dua puluh tahun kemudian dibunuh. Dan sudah kita saksikan hari ini. Manusia tidak selamanya terus di atas. Ya. Dan seperti itu kan dunia seperti itu, keadaan dunia seperti itu. Ya. Antum naik mobil apa misalnya ya? Mobil Fiat ya, tahun 70. Di tahun 70 ya gagah bener. Yo ya, kaya, menunjukkan orang kaya. Sekarang nah, malu. Ya, dunia seperti itu. Apa yang hebat hari itu tidak akan hebat seterusnya. Kita lihat tokoh-tokoh orang hebat, dahsyat, besar di tahun 80, 85 sekarang nggak ada apa-apanya. Ya, di tahun 90, 95 hari ini nggak laku lagi. Itulah dunia. Seperti itu. Ain unta Nabi hebat, tidak terkalahkan. Tapi satu ketika terkalah wajar. Terima saja. Inilah dunia. Berbeda dengan akhirat. Berbeda dengan akhirat. Itu bidadari cantik, terus cantik, terus menggairahkan, terus menarik. Ya, nggak ada kamu cantik tapi lama-lama bosan juga nggak ada ya dunia surga tidak ada bosan ya nggak ada menjadi tua menjadi keriput sebagaimana wanita-wanita di dunia ini tidak ada. Ya, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka kalau kita mau berlomba, mau uh, tamak serakah ke situ. Jangan ke dunia ini, ke situ. Kalau mau berlomba ke situ. Kalau mau pengen punya cita-cita ke situ, bukan dunia ini. Berapa banyak dunia ini yang kita cita-citakan? Ya, belum diraih sudah mati. Ya. Enggak mungkin kita bisa meraih lagi, sudah mati. Dan itu kan terjadi. Ya. Nilai bagus, oh laut nomor satu, ya. Oh dibanggakan, mati gimana? Ajal nggak ada yang tahu. Selesai. nggak ada sisa sama sekali. Apakah ketika orang cerdas, oh, pandai jenius, lalu dikuburnya dapat fasilitas tertentu? Enggak. Enggak. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan, tiga pertanyaan mungkar dan nakir, akan dipukul di antara dua telinga. Enggak ada sisanya. Ya. Yang akan tersisa adalah amal baiknya, keimanannya, ketakwaannya. Ya. Dan itu akan eh, datang sewaktu-waktu. Akan datang sewaktu-waktu. Tidak ada yang menyangka kalau si fulan ternyata kemarin meninggal. Kalau si fulana ternyata tadi pagi meninggal, siapa yang sangka? Masih muda, masih kuliah. Ya. Oh, baru diangkat menjadi direktur misalnya. Ini sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuk kita nggak sadar. Ya. Yeah? Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis Bayanu hawani dunya ala Allah Keterangan tentang rendahnya dunia ini, sepelenya dunia ini di mata Allah. Cil, sepele, rendah. Ya. Bahkan Nabi katakan dunia di mata Allah seperti bangkai kambing ya, seperti tempat sampah. Nabi menarik tangan Abu Hurairah dan mengatakan, "Maukah aku tunjukkan engkau kepada dunia yang dicari-cari oleh manusia di mata Allah seperti apa?" Ternyata beliau mengajak Abu Hurairah ke Masbalah, kumpulan sampah. Di situ ada bekas makanan, bekas pakaian, tulang belulang itu dunia di mata Allah. Watarkul mubahati wal mufakhara. Kita dianjurkan untuk tidak berbangga-bangga, menyombongkan diri dengan dunia ini. Tidak boleh. Bahkan berbangga dengan akhirat yang kita amalkan saja nggak boleh, apalagi dunia. Ya, kalau bersyukur boleh. Bersyukur saya oh, bisa sholat lima waktu, Ya, Alhamdulillah saya tidak ditakdirkan seperti si fulan. Sholat saja malas-malasan. Eh, ini boleh. Ini boleh. Ini tidak tercela. Ini dalam rangka bersyukur. والحث tawadui wa tarhi رداء al-kibri. Eh, anjuran untuk tawadu dan meninggalkan pakaian sombong yang berhak mengenakan pakaian kesombongan hanya Allah. Allah maha sombong. Allah menyombongkan dirinya. Allah uh, suka dipuji. Ya. Tidak ada yang mm, lebih menyukai pujian daripada Allah. Tidak ada. Ya. Maka zat yang paling suka dipuji adalah Allah. Maka Allah wajibkan kepada kita untuk memuji-muji dia. Memuji Allah Gitu. Ini salah satu sifat Allah menyukai pujian. Sifat yang haram kita tiru. Ya, sebagaimana sombong sifat yang haram kita tiru. Berbeda dengan sabar, sifat yang boleh kita tiru. Allah kan sabur. Ya, kita juga disuruh sabar. Nah, maka batillah ucapan orang bahwa kita harus meniru sifat-sifat Allah batil. Ucapan ini batil. Ya, tidak semuanya. Ada sifat-sifat Allah yang haram kita tiru. Seperti sombong, suka dipuji. Ya. Ada lagi orang mengatakan Tuhan itu tidak gila hormat. Ya. Ini ucapan yang sangat batil. Allah sangat menyukai pujian. وبيان أن أمور الدنيا ناقصة وغير كاملة keterangan bahwa dunia ini sepele, kecil, tidak tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Sebuah bangunan, mobil mewah, terbaik dari perusahaan terbaik, pasti ada kekurangannya. Ya, ah sayang, sayang ini ya pasti kita temukan. Yo, mobil keluaran terbaru, harga sekian miliar begini, pasti orang yang sederhana uh, sayang nggak bisa begini ya. Sayang kalau macet nggak bisa lu ngeluncatin mobil lain ya, akan eh, kekurangan. Hebat, adem, di tol, saat gini gitu. Tapi sayang macet nggak bisa ngapa-ngapain. ya. kan kekurangan. Surga eh, nggak ada. Ya. Mobil yang hebat begitu macet, dia naik, ya, ngapung, ya, tahu ngapung, ya. oh terbang, nggak bisa. Ada saja. Itulah dunia. Surga tidak ada seperti itu. Sempurna, betul-betul sempurna. darussalam, Tidak ada kekurangan. Sayang begini, sayang nggak ada. Ya, betul-betul luar biasa sempurna. لأنه ما ارتفع شيء فيها illa ittada'a karena sesuatu yang meninggi pada satu ketika maka di lain hari dia akan e, merendah dia akan direndahkan dia akan kalah orang juara so Mike Tyson kayak apa waktu itu ya seolah nggak ada yang mengalahkan jatuh juga kalah juga ya tidak akan ada yang sempurna yang terakhir bayanu ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min tawadhu'i wa tayyibi nufusi ashabihi.